Uh, tadarus dulu biar berkah. Quran surat 24 surat An-Nur ayat 51. Kaitan dengan tema kita siang hari ini sami'na wa ta'na. Saya sekali semuanya sekali. Surat 24 surat An-Nur ayat 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون Sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili apapun bentuk masalahnya di antara mereka sambutan mereka, ucapan mereka, sami wa nak. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi satu rumus keberuntungan itu tinggal patuh saja. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan dan kemenangan dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukrolillah Puji syukur milik Allah Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba Tanda orang beriman Apabila diingatkan kepada ayat-ayat Allah Baik itu yang tersurat, yang kita baca Ataupun yang tersirat yang kita dengar, kita lihat, itu dzukirallah wajilat kulubuhum. Semestinya kita bergetar. Terima kasih Teh Ami siang hari ini memberi bonus untuk saya lebih bersyukur. Kita diberi sehat, diberi sempat. Bayangkan saudara kita yang memperjuangkan kehidupannya dengan setiap helak nafasnya harus mencari darah dari orang lain. Wa ing ta'uduni nikmatullah latusuha. Mau dihitung dengan alat secanggih apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka minta diajarkan untuk bersyukur. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auji'ni, ya Allah ajarkan, ilhamkan kepadaku. An ashkura nikmatakallati atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepadaku yang jarang aku menghitungnya, jarang aku mensyukurinya. Unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihat orang yang ada di bawah kita. Setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu. Satu tetes darah begitu bermakna. Setiap orang dengan investasi yang dia miliki ketika operasi butuh transfusi bisa beli darah ke PMI tapi bisa nggak beli nyawa maka barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya ketika ada ladang amal seperti ini, lalu mereka memfollow, mengatakan sami'na wa atona, aku bagian dari ini. Menjadi ladang amal yang apa dari yang kita lihat. Ulaika humul faizun, bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan untuk hanya hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Kita ada karena ibu kita. Saya terenyuh dengan sebuah kisah. Ketika tsunami di Cina, ada seorang ibu yang pecah kepala, bubuk punggungnya disebabkan benturan beton yang menimpa tubuhnya. Tapi di balik pelukan ibu itu ada seorang bayi yang terselamatkan lalu di ponselnya ada tulisan, "Nah, kalau kelak kamu hidup, ingat ibu yang memelukmu dan menyelamatkan." Dan ibu itu masih disebut namanya siang hari ini sama saya. Itulah panjang umur. Ketika kita peduli, kata Nabi, berang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan kehidupan dia. Barang siapa yang menolong dan membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan dia. Anfik unfik alaik, aku yang menggantinya. Kalau ada orang miskin gara-gara sedekah, maka bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Dan mari kita bersaksi kalaulah tidak Muhammad Rasulullah diutus mana ada siang hari ini kita di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Jasa beliau yang mengajarkan dakwah bukan hanya cerita tapi charity, empati dan peduli. Karena Rasulullah yang mengajarkan dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajar bukan menghajar. Maka pedulilah kalau ingin dipedulikan. Allah yang mengganti. Maka orang suka donor itu Allah bersihkan darahnya. Tidak harus makan darsi, darah bersih kapait-pait. Masih sumbangkan. Luar biasa. Mending didonorkan, mending ku Dracula sok. <laughs> ya. Maka keren banget matching temanya dengan apa yang sedang terjadi dengan ayat yang kita baca. Di Al-Qur'an ini di akhirat nanti tapi tergantung sikap kita di dunia. Ada tiga jawaban ketika manusia diperintahkan oleh Robnya kepada satu perintah atau satu larangan yang dilarang oleh Allah. Catat bu, tiga jawaban. Termasuk yang menjawab dengan gaya yang mana kita. Adapun jawaban orang mukmin yang tadi kita baca ketika ada perintah dari Allah tuntunan dan tuntutan dari rasulnya waqalu sami'na wa mereka menyambut dengan sikap yang sederhana sikap spontan kami dengar kami taat sami'na wa tapi kalau jawaban kafir Bani Israel Yahudi dulu praktisinya ketika ada panggilan dari Allah berupa perintah atau larangan Sami'na karena sama, sama punya telinga. Wa asaina. Kami dengar tapi kami asai, maksiat. Ada yang sih tapi lah nggak penting. Nah yang bahaya jawaban orang-orang munafik kelompok ketiga satu mukmin dua kafir tiga munafik itu kalau yang munafik ngejawabnya sami'na wahum la yasma'un kami dengar, tapi kami tidak mendengar. Jadi acuh. Ah lain dulur orang iya. Dan kamu munafik. Padahal apa yang Allah tampakkan di hadapan kita itu teladang amal. Jangan bicara, ya Allah berikan aku rizki. Iman berarti, makanya dia berdoa. Tapi tidak siap dengan ujiannya. Sudah sholat duha, berteriak di sujudnya sambil berair mata minta rizki. Tapi torojo yang meminta-minta ke rumah tidak dikonfirmasi. Padahal itu malaikat yang diutus untuk menguji imannya benar tuh nggak bisa lah kalau nggak registrasi sok registrasi eh teh utusan Allah ulah mental, tapi siap diberi pegawaian anak mana ada yang gratisan maka bersyukur kita ada dipertemukan oleh Allah siang hari ini untuk memetik arti menuai hikmah mengurai makna faina tadhabun mau dibawa kemana perjalanan hidup kita dengan sikap seperti apa kita mau hidup maka jawaban pertama sami'na wa ata'na, jawaban kedua sami'na wa asaina, kami dengar kami maksiat, sami'na la yasma'un lahum. Lahum la yasma'un, kami dengar kami tapi tidak mau mendengar. Nah, apa dalilnya Ustaz? Jawaban orang mukmin sami'na wa ata'na itu tadi yang kita baca di surat An-Nur 51. Jadi kalau ada perintah Allah teh jangan dipertimbangkan. Islam itu selamat, iman itu aman. Islam itu menyelamatkan, iman itu mengamankan. Tinggal ihsan yang paling berat, disiplin, tertib. Yakin nggak Allah penyelamat? Yakin nggak Allah pengaman? Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man Allah pencemburu, Allah nggak suka diragu-ragukan. Kita lihat fakta sejarah. Bagaimana para keluarga Nabi dan Nabi yang tidak diuji. Nabi mana yang tidak diuji? Ismail saya sering katakan di kajian-kajian harus diuji dengan tawaran disembelih oleh ayahnya. Ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manan. Aku beberapa hari ini bermimpi. Lalu di mimpiku aku mendapatkan perintah, aku harus menyembelihmu. Tahu ujian sekarang karena sudah dijelaskan. Bagaimana sikap Ismail? Sami'na wa ata'na. Ya al, Wahai ayah. Kalau memang itu bentuk perintah Rabb mutlak. Satajiduni. al, Laksanakan saja. Satajiduni. Insya Allah. Sometime. Minas sabirin. Kau dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Kenapa ujung ayat itu sabar? Karena berat. Di request atau supaya mau nggak disembeli ini perintah Allah sok ibu nges ngaji ayat eta datang si bapak neng Ibrahim jelema bapak jelema Ismail budak neng budak bapak teh ngimpi nges beberapa peting kudu mencit neng yang aa bagaimana pendapatmu bah ayah abah boga pikiran tuh itu ku kalkulator mereka abah lah nu merengkit merem gitu Heser samina wa teh. Faktanya setelah yakin Allah membinasakan Ismail tidak? Eh hati-hati Ismail itu berumah tangga artinya berkelangsungan, berkelanjutan hidupnya. Tapi kurbannya berhenti nggak? Ujian saja. Haroream donor darah teh. Tapi ujian kita disehatkan demi Allah orang donor itu sehat karena darahnya sirkulasi terlebih disirkulasikan di jalan Allah dengan keikhlasan kita mendonorkan ya. tapi saya mah eh, sok era nggak bahas donor-donor teh baru bisa mendonorkan perasaan ya. ada lagi Ustadz contoh yang lain oh berat Nabi mah contoh Siti Hajar Siti Hajar ibunya siapa? Ismail Palingan anaknya hebat mentalnya karena lahir dari seorang ibu ibu yang mentalnya hebat. Saya pernah katakan di sini, ditinggalkan di tengah leweng yang beteng cuang cieng ludeng ewe minimal ewe ewe tukang aqua galon ewe can ayah Hermina <laughs> ngajuru sorangan air susu kering tapi ikhtiar terus ikhtiar perbuatan rezeki kejutan cari air sopa marwa sopa marwa Siapa yang mengujinya? Allah melalui suaminya. Pertanyaannya cuma satu. Tiga pertanyaan sih di sejarah mah. Ai Akang Ibrahim mereka mana? Atau kan Neng teker hamil. Betrek ini tuh dijawab. Kang tega ninggal Neng tuh dijawab. Pertanyaan terakhir. Kang apakah kepergian Akang teh perintah Allah? Ya. Sami'na atau nak Yakin Allah tidak akan membinasakanku. Maka disimpan di bakah yang jadi Mekah sekarang apa yang terjadi dari keikhlasan menerima pintu Allah dengan sikap spontan sami nawatona Allah berikan bonus yang tak habis-habis jam-jam namanya sokmun ibu ditinggalkan kusalaki yang beteng hamil besar langsung nyen lirik kemana kemana kemana pastilah DNA ayu ting ting ya kebalik salakina Bang Baim Bang Baim kan Ibrahim Kenapa nggak pulang-pulang? Nggak ngeluhnya ke Allah. Jangan mengeluh meng Allah. Biar bertahan bertuhan. Sok gerak cobaan. Kenapa nggak lelah? Siti Hajar itu karena lillah. Yakin Allah tidak tidur, tidak membiarkan dia. Ikhtiar perbuatan. Sofa marwa, sofa marwa tujuh balikan kebrol cai di kaki budak dua tah sami nawa atokna terakhir tapi harus siap dengerinnya ya jangan jadi penista ayat itu terlalu tren dan sering saya ceritakan kaitan dengan tema sami nawa atokna siap teu ngamalkeunana ibu kenal Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi yang sering panggil dipanggil oleh Nabi dengan panggilan romantis dan manja ya Humairah Tiga Ustaz EPW kak istrina. Ya khumairang. Ya khumar khmir. Aisyah diajak diskusi kalau ada masalah diskusi. Beb. Ta'al. Dari dinner. Aku tuh nerima wahyu kata Nabi. Tapi kalaulah boleh kalau aku boleh diskusi, kayaknya ayat ini yang akan aku korupsi. Jadi Nabi juga keberatan nerima ayat itu. Ayat tentang apa? Ayat tentang adopsi anak. Jadi Nabi di sejarah Al-Quran pernah mengadopsi seorang anak namanya catat Jaid bin Harisah sehingga nama seorang sahabat yang diabadikan di Al-Quran itu Jaid. Karena sejarahnya juara. Diadopsi oleh Nabi, dijadikan anak angkat. Lalu singkat cerita setelah besarnya Nabi yang menikahkannya dengan Zainab binti Jahsi. diangkat anak, lalu dijodohkan juga ke Nabi dinikahkan. Panjang ceritanya. Sampai satu ketika Cunduk waktu ningang mangsa datang saatnya ujian ini. Nabi menerima wahyu dari Jibril untuk menyuruh Jaid dan Jaina bercerai. Tidak hanya itu. Setelah diceraikan Jaid dan Jainab, Jainabnya kau nikah. Kebayang secara psikologi keganggunya Urang nungukut budak, kita yang adopsi, kita yang memelihara sampai dia dewasa, kita yang menikahkannya, sudah indah di pandangan mata bisa bahagia anak yang kita nikahkan lalu disuruh bercerai sama yang mewalikannya lalu mantan istri jahit suruh dinikah oleh ayah angkat yang yang menikahkannya pantas dia dicurhatkan Aisyah Aisyah menang dicurhat boleh apa yang jadi beban ini ayat ini gimana kalau boleh aku korupsi sebanyak apapun ayat ini akan aku korupsi artinya nabi manusia yang berat gitu loh alam nasrah hatinya menjadi sempit nanti kaitannya dengan layu kalipullahu nafsa nanti karena di Al-Baqarah di ayat terakhir juga ada kalimat sami'na wa ata'na yang amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku tidak ada perpecahan baina ahadi min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka Jadi dapat ampunan kalau kita dengar kita taat. Rabbana walikal masir. Nanti tenang di hadapan Allah. Kita lanjut cerita jainab yang diceraikan dengan jaid. Lalu bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu anha yang solehnya luar biasa? ya kalau seandainya itu perintah Allah sami'na wa ata'na sudah terdengar ya taati aja Tapi iya jawaban orang soleh sugan langsung bebeja ke sutradara Hanung Bramantio bikin surga yang tadi rindukan tuh karena beriman harus satu frekuensi ketika suaminya curhat ya kalau itu perintah Allah kata Aisyah apa yang jadi masalah? Yakin Allah tidak akan mencelakakan. Sami wa atona. Rasul senang. Untuk satu hal, istrinya sudah ridho. Tapi nanti apa kata orang? Apa kata dunia? Ada yang nuduh Muhammad hipersek lah. Nondinya, pedofil lah. Karena mengawin mantan istri anaknya Jainab. Oh ternyata kepentingannya bukan itu. Ini masalah hukum, Bu, Pak. Ternyata satu, hikmahnya anak angkat bukan muhrim satu tah, anak adopsi bukan muhrim hati-hati kalau ada anak adopsi di rumah aurat-aurat kedua bukan ahli waris kalau hibah boleh tapi untuk menegakkan satu hukum yang itu saja prosesnya harus ada fitnah yang besar sami'na wa atona kami dengar kami taat yakin Allah tidak akan mencelakakan iman aman Islam selamat sekarang kan banyak yang resah dengan status mengadopsi anak Rasulullah takut secara manusia bagaimana kata orang nanti aku menikah menikahi anak yang aku nikahkan lalu aku yang menceraikannya dan aku kebayang bu yang paling bahaya karena rumah tangga kia kita rumah tangga lagi asik tiba-tiba suami kita punya temen cowok lalu menggoyang rumah tangga kita dan berselingkuh dengan suami kita itu sekali dari ayo ngaji berang sarapan helak biar siap menerima kenyataan urang genderang kena teh hese lebih hese ngadengekeunana sami'na dengarkan ulawa asoina oh oh teh sare oh yang paling nyakitin di rumah tangga itu kalau kita lagi rumah tangga enak lalu suami kita punya temen cowok deket lalu rumah tangga kita bergoyang jadi retak gara-gara hadirnya si cowok itu lalu si cowok itu berselingkuh dengan suami kita berarti LGBT sakitnya lebih daripada <laughs> diselingkuhi eh itu ada bu kejadiannya bu. jadi deket nate beda gitu sampai jadi tiis ke istri nate gara-gara semenjak deket sama cowok itu itu kan ini kehidupan loh fakta dan itu lebih nyakitin daripada <laughs> diselingkuhi istri istrinya si istrinya sakitnya kurang mah mending titah nyandung dan nyadang ngeseta kejadian kajadian anak daripada nyandung laki kan liur iya. Saya kasih contohnya yang ekstrim, ekstrimnya. Kenapa? Ini masalah samina wa ta'atna. Siap enggak? Makanya di Al-Baqarah itu amanar rasulu para rasul beriman. Amanar rasulu bima unzila terhadap apa yang Allah turunkan ilaika kepadamu Muhammad berat semua ayat Allah itu Amanar Rasulu bima unzila mir rabbih. Ini ayat-ayat dari Rabb yang mengurusmu. Unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Edek imanmu. Kullun. Tuntutannya kullun. Semua. Amana billah. Beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Kepada para malaikat wa kutubihi kepada kitab-kitab wa rasulihi kepada para rasul yang ujian yang berat-berat lan nufarriku baina ahadim mir rasuli tidak ada perpecahan karena satu frekuensi dalam memahami ayat-ayat la nufarriku baina ahadim mir rasuli wa qalu sami'na apapun yang datang dari Allah tuh Rabbana maholak tahada batila kembali tadi tahami saya tuh jadi dekat sama Allah dengan ujian ini teh. Jangan kau merasa itu jelek. Justru dengan takdir itu kamu jadi dekat ke Allah. Kebayang untuk diuji entah di mana kita. Terbukti hati-hati yang pernah saya bahas di sini. Jangan cemburu, jangan jealous kepada orang yang jarang beribadah, ahli maksiat, tapi awakna sehat. Rizkinya lancar, kehidupannya seperti iya hati-hati bisa jadi itu istizrad ya tapi kita suami nikah lagi sakitnya tuh di sini karena mun kawin lagi mau tahajud sih ibu eta ya, mah jadi unggal puting berholwat dengan Allah ya Allah suamiku ya kalau memang dia jodohku ya Allah tong kia kia apakah dia teh tulang rusukku atau tulang rusuk rentalan mending uji naon ke ya itu ya kunaon itu ya ibadah te kan jadi menyebut ya Allah saya banyak kisah inspirasi juara sama orangnya melo kalau lihat sesuatu teh jadi awak rambo hati rinto banget security hati Hello Kitty teh ami cerita aja aduh heehnya orang teh jarang syukuran bab darah gitu ayah ibu ngundang ustad ustad syukuran bab darah bersih munhead bebeja ya jadi aduh nikmat yang mana lagi yang mau didustakan itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah karena kalau diuji dengan kebaikan kamu masuk lupa ke aku kata Allah ya mendengar tapi melupakan jadi mau pakai jawaban yang mana nih ketika diuji sami nawato nah mau jawaban sami nawa asoina mau jawaban syami'na la yusma la yasmaun kami mendengar tapi kami tidak mau dengar maka bicara mendengar bu ya biar jadi sadar untuk apa Allah memberi telinga Rabbana maholak tahada batila punten saya buka aurat sedikit ya saya kan cowok hijaber telinga saya berlapatkan apa Allah Rata-rata di karakteristik ayat yang bercerita tentang indera itu didahulukan telinga dulu. Kenapa bayi kalau lahir suka ada yang diadankan ya? Itu konsumsi pertama, nutrisi pertama. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum. Allah keluarkan kalian mimbutuni dari perut-perut ummahatikum ibu-ibu kalian. Bising ayat ia salah ayat nu Tina beteng bapak maka orang ngarana jelema merejel tina beteng emak mun Tina beteng bapak jelepeng merejel lempeng sakapeng-kapeng ya kadang mencret oge sih waja'ala lakumus sam'a asana la ta'lamuna syai'a kita tidak mengerti apa-apa tidak membawa apa-apa tidak tahu apa-apa la ta'lamuna syai'a tapi Allah bakal akan wa ja'ala ja'ala beda dengan holako kholakoma dari tidak ada menjadi ada cialaman dari yang sudah ada menjadi ada dari air yang sama nu jadi telinga alma'u omin minal kita tuh air dari air sperma dan opum tina bahan baku yang sama kenapa jadi benda yang berbeda yang ini jadi telinga yang ini jadi mata yang disebut pertama dalam Al-Quran waja'alalam waja'alalakumus musam aku jadikan kau dengannya telinga asam Matak mun di kelas dulu lagi SD, mun orang kurang perhatian ketika guru menerangkan apa yang dijewer, eueuhnya guru kanu irung, abang ustad Epi irungna alus, jeung ke. Orang teh jingsuing. Jadi guru nanti, ih, ibu salah ngajewer, ai dengekeun ka dia, Bu. Ceuli daging jadi. Tah. Lapad nage Allah rek nu kafir rek nu naon. Anak saya yang bungsu tuh mun lagi tidur diliatin makanya namanya Jakira itu lapan Allah nanti jelas dia yang suka ngebanginin ya coat ya kalau sepertiga malam jam 3 dia bangun ya coat ya kecoa aja ke masjid katanya kecoa aja ke masjid memang masjid saya baca cunguk keren tuh si Jakira besok ikutlah parenting besok saya di sini lagi eh uh, ya coat ya kecoa aja ke masjid katanya kurang era ada lain cucunguk hudang aja. saya lihat telinganya juara ngelapat nanti saya bawa ke sini bentuknya teh siga bisa lafad Allah artinya Allah yang beri telinga sami'na nak makanya orang tuli biasanya bisu karena kurang nerima informasi kenapa tarsan awawo karena nggak nuka dengena tisi nyomot nyomet monyet sakit tuh Allah, Allah. tapi binatang KB surti sami ini modal pertama ini makanya orang pinter tuh rata-rata cerina rebing daya tangkapnya halus sami nah, jadi untuk modal taat itu bener nggak dengerinnya maka ada trik mendengar dalam ilmu pendidikan satu fokus atau ngobrol dua perhatikan apa yang dibicarakan jangan menyaingi yang sedang bicara Tiga, kalau tidak dimengerti tanyakan. Terus perhatikan ustadzah, atau ngomongnya atau gancang ting. Ustadz ingetin aja biar semuanya kerekam. Jadi kepintaran itu tergantung dari cara mendengar. Maka dalam pelajaran Al-Quran dulu ada tasmi' nontah. Mendengar. Isma' dengarkan. Sami'na wa ata'na wa idza quri'al Qur'an apabila Qur'an hendak dibacakan fastami' dengarkan lahu wa angsit diam numpang beratnya di numpang ngaji naon cicik di numpang ngajian numpang beratnya tuh diem dan mendengarkan capek mana nu ceramah jeng nu ngadengeken uh sok berburuk sangka nu ceramah mah dibere cai capek nu ngadengeken perhatikan secara psikologi saya buktikan ngaji baru beberapa menit posisi duduk ibu-ibu udah berapa kali ganti Iya punten kan asam urat sing lah dan lain sebagainya capek nu ngadengkeun, capek nu ceramah ini ibadah wa idza quri'al alquran pastami mendengar itu bukan persoalan enteng mau bukti beratnya mendengar boleh saya ini harus praktek ini karena masalahnya harus signifikan saya minta ya lima orang genep orang lah genep orang cowok ke depan biar nggak ngantuk ngajinya sok pada ini ke depan sok siapa yang mau lain donor darah iya mah donor ceri donor ceri sok ke depan, ke depan, sok ke depan. ini ngaji teh harus ngaji nih ya biar nggak ngantuk sok ke depan. no ting barolan di baju nanti kang satu lagi kang dua di dua di dua di dua di Tuh, nyak blaster ya nubelang dua kang kang di dua tilu genepan genepan biar rukun iman ini masalah iman sok sudah dah ya saya saya rek nu, saya rek nulis kudu mah ditulis lah, bising korupsinya tang kan dieu gampang nyeratkeun heula ini masalah we can not not communication kita tidak bisa kalau tidak benar dalam mengkomunikasi ditulis boleh lewat tulisan, ya. Ini kenapa terjadi banyak hoak dan fitnah gara-gara dari mendengar dan cara mendengar yang salah. Cicing, konsen, yang di kacamata adanya. Tos dikit tuh kayaknya kok Allahnya Afgan hungkul, ya? api-api ganteng. Dia kan. Nanti akan yang jadi jurinya ya, benar nggak yang saya sampaikan ke mereka? Sí. ¿Qué? bisikin nanti ke Kang Denny ya dan terus estafet ya. sekali lagi nah, nah, nah. dan kita lihat hasil akhirnya ya ini beratna sami'na wa na. Nanti akhirnya juga naon. Ya. Awas gosip. Belum wa na baru sami'na ya. Kenapa banyak terjadi peperangan gara-gara informasi yang salah didapat? Ye. Tolong membisikannya jangan pakai hati ya. Fitnah. Siap, siap. Oke. Okay. Keputusannya adalah ada hadiahnya. Siap, ada hadiahnya ini. Silakan Kang, keluarkan apa yang Anda dapat dari informasi Marta di mana Dinata? Uh -huh. Saya ingin bala-bala. Sekali deh. Marta di mana dinata saya ingin bala-bala berkurang aslinya kan Tapi bisa aslinya adalah Marta di mana di mata saya lapar hayang bala-bala <laughs> bala-bala ya kurangnya hati-hati dengan mengurangi dan melebihkan jadi asli nama Marta di mana dinata saya lapar hayang bala-bala atah yang nyampe Marta di mana dinata saya lapar saya bala-bala yang bala-bala temakai atah berarti sudah bid'ah dia mengurangi data yang aslinya terima kasih Kang jadi, jadi bagaimana dia. ya hadiahnya nggak jadi nanti aja oke bagaimana ketaatan itu bisa paripurna kalau cara menangkap informasinya saja sudah tidak sempurna maka verifikasi dulu untuk sampai ke titik sami'na atau na itu nggak bisa kita mendengar dari dari satu informasi kita tafakur sekarang. Kenapa Allah menciptakan dua mata? Biar fokus melihat ke depan. Lalu melihatnya objektif, positif dan negatif. Jangan hanya negatifnya aja. Kalau lihat mawar, jangan hanya durinya aja. Lihat juga bunganya. Jadi berimbang. Kalau lihat durian, jangan lihat cangkangnya. Lihat juga dalemannya. Jadi berimbang. Lalu kenapa Allah menciptakan dua telinga? Menerima informasi pun harus berim, berimbang yang ngeselin, bikin keras hati itu ketika menerima informasi secara tidak berimbang, tidak seimbang, jadi nyakitin. Lalu kenapa Allah menciptakan satu mulut di depan pula tongsok ngomongkan di tukang, bibir teh diciptakan di hareup yang dibengokkeun nggak tukang. Kenapa Allah menciptakan satu hati? Dia raja yang mengendalikan pandangan, telinga dan mulut. Bahwa ayah lagu keletik dengan dua mata saya hidung saya satu dua e, kaki saya pakai sepatu baru itu diingatkan bahwa ini indera itu ada fungsinya Rabbana makhluk tahada batila dan hati-hati penyebab manusia banyak masuk neraka adalah surat Al-Arab 179 Walaqad dara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul ghafilun karena manusia lalai memfungsikan tiga indera mata telinga dan hati tetaliti temake mata celi jeung ati akhirnya seperti binatang dia lalai ulaika humul ghafilun walaqad darokna sungguh aku sediakan tempat kembali manusia kepulangannya kasiran kebanyakan minal jinni wal insi untuk neraka yang disediakan untuk bangsa jin dan bangsa jun manusia kan bola ya sinetron jin dan jun manusia yang seperti apa lahum kulubu layab yafqahuna biha berhati tapi tak merasa walahum ayunul layub siruna biha bermata tapi tak melihat kebenaran walahum azanul la biha diberikan telinga tidak mau dengar dengan telinganya kalau di surat Toha waman a'rada an dzikri barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah fa inna lahu ma'isyatan donka maka kehidupannya akan sempit terjawab sudah berarti ketika kita sempit dalam kehidupan ini resah gelisah gundah gulana risau galau rupak itu berpaling dari peringatan Allah maka kembali ke Al-Baqarah sami'na wa atokna. Kembali ke anur. Sikap orang beriman itu ketika mendapatkan perintah dan ujian dari Allah, dia bersikap spontan sami'na wa atokna. Walaupun teka harti, kaharti tebu. Ketika ibu Musa menyuruh mengalirkan anaknya ke sungai Nil. Kaharti te. Manya indung jahatnya budak teh di taperweran paling Yakin mau kemana itu? mun ayah ham ayeuna si ibu ditewak tah indungna Musa siapa tahu namanya ibunya Musa nyonya Musa we itu menilila lah nya tah cilaka Musa na, malah bisa mengalahkan Fir lalu apalagi ya Nabi Yusuf dikunculungkan ke sumur akhirnya jadi raja betul nggak jadi mun anak ibu yang jadi raja kunculungkan ke sumur lain episode etama bu ya Ayub geura diuji ku akhirnya diutuhkan semua ujian sami'na wa ata'na bangun malam tahajud ripuh tuh ripuh tapi perhatikan efeknya aura keluar awak tenang hati senang Allah bidikillah tatmainul qulub cuman ibadah yang mana yang ada tantangannya coba sok ibu kemarin ada yang curhat Ustaz suami saya poligami terus yang jadi masalah doakan saya ikhlas kalaupun nggak ikhlas ikhlaskan saja bu sudah terjadi tapi akhirnya ibu tuh soleh nyanya set ngemplong karena diikhlaskan nyat tuh tapi kalau dengan poligaminya meresahkan ibu berdoa saja ke Allah ya Allah suamiku meresahkan cek nabi nu ngaresahkan kunaon sedekahkan guys biar Allah ganti <laughs> sedekain aja tuh biar Allah ganti Allahumma ajirni pi musibati wa li khairu minha. Ini sedekahkan. Ini itu kuat mah. Tapi mengkuat itulah itu amal. So, ujian mana lagi yang mau disikapi dengan sami'na wa ta'na sami'na wa sa'ina atau sami'na lahum la yasmaun didenge tapi ah mau diturut cuek me munafik eta idah ada sakadaba kalau ngomong bohong wa idah wahda ahlapa kalau janji ingkar hianat waidatu idatu khona kalau dititipi dia merusak jadi orang beriman itu harus tasdikun biqalbi membenarkan dengan hati sanajan tidak teka hati ku akal dia pasti benar jadi berpikirnya dengan hati lahum qulubul la yafqahuna biha mereka punya hati tapi tidak mau paham dengan hatinya bahwa ini perintah Allah nu bahaya seperti tidak diberi ujian lancar-lancar saja nanti di akhirat lihat mening capek ayana mending capek engke mending capek ayana dari rumah pilihan bu saya kaji terus Al-Quran ternyata bahagia cuma satu di Al-Quran di Quran surat Ar-Rod ayat berapa gitu mereka penduduk surga bahagia jadi sekarang mah kalaupun iya bahagia bahagiaan nggak pernah ada yang abadi bahagia sebentar sedih juga sebentar ya sebentar saja sebentar hanya sebentar sementara bahagia yang sesungguhnya mah nanti di akhirat khalidina fiha abada saya baca karakteristik surga indah sekali walaupun wala ainun ra'at susah dibayangkan dengan pikiran wala udunun sami'at kalaupun mendengar keindahan tentang surga tidak akan telinga ini mampu menerjemahkannya we tungguan eta mah buruh terindah atuh Salah satu contoh, bapak-bapak sabar ya, jangan ingin sekarang. Walahum fiha azwajum, mereka diberikan pasangan-pasangan. Kata Imam As-Suyuti, satu laki-laki itu jatah pasangannya 72. Bari tarangising awewe di ditu mah. Tidak berdahak, tidak membuang kotoran. Keringatnya bagai kesturi, sin sabar, tong ayeuna, riweuh coba tekudu resikoan baik hatinya itu karakteristik yang Allah janjikan wabashiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannah jannatin tajri min tahtihal anhar sungai-sungai sekarang aja bisa digambar kalau orang stres larinya ke daerah puncak nyari sungai di bawahnya pohon-pohon yang mengalir sungainya teh sungai jahe sungai madu sungai susu tongkat pikir sapi di peras didinya ini mah susu yang lain ya tidak bisa akal ini cuman yakin nggak sami nawa atau nah maka seperti apapun ujiannya seperti tadi yang mengidap apa AC non tadi teh nya etalah hese lah nya ngaji candahar teh nya teh miaknya tadinya eta eh, teh nanti di sana bu yang buta saja bisa melihat di sana yang bahaya yang tadinya melihat jadi buta seperti di surat atoha karena berpaling tidak sami'na wa atona terhadap perintah-perintah Allah maka di sana waqad kuntu a'ma Allah kenapa aku jadi buta karena kamu dulu membutakan apa yang aku perintahkan apa yang aku ingat jangan sampai mengalami keadaan yang tragis di akhirat nanti disebabkan hilang dua sikap, hilang dua kata samikna wa ata'na. Jaminannya apa? Gufranaka, ingin dapat ampunan? Setidak logik apapun perintah Allah sikapi dengan samikna wa ata'na. Jaminannya apa? Gufranaka, Allah ampuni kamu. Ibu tahu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat? Bapak suka berdoa, Rabbana kalau lagi tawaf kan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada banna. Artinya doa ini menganjurkan kalau mau poligami punya istri dua tolong namanya sama fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ulah hiji hasanah hiji Fatimah bawah umroh dua-duana baru bisa orang akang mah sanah wae cenah nya atuh sakuriling deui rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah nah, jadi akur hasanah di dunia karakteristik nah teh satu ini hasanah di dunia mungkin semua punya bangun tidur apa bu bangun tidur posisi sehat cek mun bangun tidur teh diagnosa ngeunah euy awak ini hasanah pidunya, bangun tidur, badan sehat, buka kulkas, makanan ada, uh senang kita sehat darin ayah. Lalu cek lagi posisi masyarakat aman nggak? Jangan seperti di Palestina udang sare teh sarapan teh bom. Bangun tidur, awak sehat. Ini kata Nabi, makanan ada, posisi aman. Terus keluarga terlihat semua anak ayah pemajikan sehat ayah senang hati teh bangun tidur teh bangun tidur, awak sehat, makanan ada, posisi aman, keluarga terlihat semua, dan pekerjaan tidak jauh dari rumah. Punya nggak poin-poin itu? Kalau saya mah ada, sudah hasanah, hudang sare, daharin loba, konsumsi pengajian, sesana loba. Terus awak sehat, bisa ke masjid subuh, terus posisi aman, pemajikan ayah anak terlihat pekerjaan Ustad tara anak deres usaha tara ayah di imah gawe nate sila weh sekali nangtung ngaburusut matak Ustad mah tara anak ngaloba deres nya da gawe nanyain budak nya oh aman hasanah mes, hasanah tapi nanti hasanah pil akhirah ternyata hasanah pil akhirah mah tidak banyak sami nawato nah, kami dengar kami taat butuh itu saja karena hasanah di akhirat mah cuma dua. Diterima amal, diampuni dosa. Maka gufronaka sami'na wa ata'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ini bekal pulang ke Allah. Maka ada sebuah riwayat kalau membaca Al-Quran lalu berhenti entong sodakolohul adim cina sami'na wa atokna biar dapat ampunan Allah biar dapat rahmat Allah la'alakum turhamun Rabbana wa ilaikal masir jadi bu hasanah di akhirat mah apa diterima amal diampuni do maka sami'na wa atona bayar teka arti ge sami'na wa atona ibu jakat ngerti nggak dua setengah persen harus dikeluarin orang nu capek nah abad dikeluarkan teka artinya sami'na wa atona itu tabungan kita di akhirat karena setiap orang bisa beli kosmetik tapi nggak bisa beli cantik karena cantik mah relatif numut lakmanu goreng setiap orang bisa beli buku tapi nggak bisa beli ilmu setiap orang bisa beli darah tapi nggak bisa beli nyawa maka donorkan dengan keyakinan bahwa Allah maha menyelamatkan Sami nawa atau nah sekarang ada ladang amal dari komunitas yang butuh setetes darah itu adalah kehidupannya dari siapapun darahnya nanti Allah bersihkan darah kita anfik unfik alaik sami'na wa atona ya Allah ini ladang amal dari engkau jadikan aku bagian dari itu nu menyesal tidak ambil bagian saya sering katakan di sini bahwa Islam nggak perlu kita Islam nggak perlu kita dakwah nggak perlu kita kasusnya harus dibalik kita yang perlu dakwah kita yang perlu Islam karena Islam dijanjikan oleh Allah ya lu akan dimenangkan rugi banget kalau kita tidak udunan gitu loh tidak ambil bagian dari janji yang Allah nyatakan tentang kemenangan Islam rugi banget maka saya tadi ngobrol sama Kang Deni. Kang Deni di mana mana sekarang BLK Bandung Lautan Kajian saya aja sehari 6-7 sepinya tiga. itu luar biasa peminatnya anak muda ini peta perjalanan sejarah yang Allah sudah seperti itu kan maka bersyukur menjadi yang terpilih mendapatkan taufik teraudisi ada di masjid banyaknya yang tereliminasi maka donorkan saat usia yang tersisa tinggal berapa kuota lagi sih giga kita ini yang namanya usia sisa kuota usia kita tuh berapa giga lagi sih berapa umur kita sekarang yakin bakal berumur panjang hari ini memang ada hari esok pun ada pertanyaannya besok kita masih ada nggak maka beramallah al jaja bijinsil amal nanti yang akan kita petik di akhir apa yang kita investasikan pun bisa main investasi teh dinu teka ciri ku banyak manusia artinya rahasia amal amal rahasia Mundi di bank mah kena likuidasi kadang mun bankna bermasalah kalau saya mah semakin harus senam mun aya nu buru-buru bantu saya kan tipenya stres ya duit loba pangabutuh eueuh teh aningan jadi lamun anu dibantuan teh kadang mun tanda kiamat itu Nabi mengisyaratkan ayat sa'ah tanda akhir zaman ketika seorang memanggul emas perhiasan dipanggul lalu mau disedekahkan nggak ada yang nerima naon anu gitu mah orangnya boga ini sekarang hampir terjadi di berete embung karena nu dibikuna nu goreng hayang spring bed tuh ada di mah orang pas dipangku teh tumila hungkulnya embungan atau kata malin merek nitah micen eta dengan bahasa merek. nah satu ketika akan ada fenomena Orang mau bersedekah tapi ada nggak ada yang mau nerima, itu tanda kiamat itu. Kan saya kadang mengalami duit loba, awak sehat, kemana pas usum hujan ke alam tukang cincau karunya, can ngaladangan cenah ustad, ku saya kun weh. Pok, sih, naon cepa makan-makan, nggak semangsa barang yang tanggungan tak tilu juta, nyendai deui tanggungan kuduk itu hirup mah. sok didoakan jadi tukang bahasa sepi baikkan noncet tah 4 juta nyendai jeng roda nah. jadi senang sih mang teh dua perusahaan lahir perusahaan roda jeng perusahaan bah basok guling-gulingkan lu penting jelemah senang nah nak ada yang butuh darah sok setetes darah kehidupan mereka bikin hidup lebih hidup karena hidup dan dihidupkan kalau kita belajar menghidupkan kenapa nama Rasulullah nama Ibrahim masih hidup dan kita sebut karena ketika hidupnya dia menghidupkan kebaikan-kebaikan penutup ada kisah yang pernah saya katakan di sini baik data darusnya ya mah kajian ulang naon nupang pangkuatna di dunia saya tanya 100 orang gunung karena gunung pasak bumi ya jangan disalahkan ketika ada yang berpendapat berbeda benar tapi bukan itu yang aku maksud sekuat apapun gunung kalah sama besi berarti nukuate be naon bukti gunung eleh ku besi eta eh, lingkarna greg dikerokna ku naon ku beko beko tino naon berarti nukuat be mentak nu sok ngarasa kuat mah besi we tinggang ku besi paeh nya jika saya kerbau, ulin kalun alun can jika ayeuna preman unggul di alun-alun teh diri unggul preman naon maneh maneh naon jelema carua orang jelema mana budak mana budak bapak orang ebal tong legek cek orangnya naon rek gelutan. pilih numpang hipuna sok anu marunur kabeh anu saurang mah wanian dipilih numpang hipuna cekok kubesi, payah. aing sugante kuat ngagos hungkul jadi numpang kuat nama be besi besi ternyata sekuat kuatnya besi kalah sama api dibentuknya kuno api api si jago merah lalap Jakarta HD kuat hati-hati dengan api jangan berapi-api terbakar nanti api kalahnya sama air saya ke berapi-api ceramah cinanginum geranya Bismillah. jadi humble kan ke berapi-api ge berarti air air badai di Amerika ada badai Rita badai Karenina kenapa badai dinamakan perempuan karena kadang perempuan suka jadi badai rumah tangga hati-hati dengan air sekali tsunami ngamak Aceh diletak bersih pemutihan hati-hati dengan air berarti air nu jago air alena kunawan ku angin hujan mestinya turunnya gede segede-gede meja dipepeskan ku angin seng akhirnya jadi sejuk saya ketika ke Madinah kan kipasnya pakai cai tuh cai diatur ku angin berarti angin lu jago angin sejago-jagonya angin Elena kunawan hati-hati kalau angin sudah merger bekerja sama dengan air jadi tsunami itu angin Elena ku saha ku tukang sate tukang sate teh out jalan-jalan naik dia gawe as satewe pernah aya angin demodikasi Bu mintap naik lagiji en di kipas J ik berarti angin elenaku jelemak salah selesai izinku urang madura ketukang sate jelemak jago Oh tuhting epiletik cabakangedaan artitina jago tapi saya jago-jagonya jelemak Elena Gunawan sederhana kutunuh kutunuh mah kamu ngaji wayakil ustadz antara ada dan tiada Canda way nya polototan polototan beki eueuh beki yang tersisa hanya suaranya saja asa dihipnotis ku uya kuya kadengena ceramah nate di disadana teh masuk ke alam tidur lebih dalam kalau mengerti anggukan kepala Sukante teh ungut-ungutan teh ngarti kan naon diterangkeun keur kan menikmati sarena Leheng anu sarena kitu beretika ieu geus ngajina dihareup sarena teh capek geus nyeuseus jiga nama ditanya teh tengah jawab sadar-sadar kudu gigireunana ceu itu Ustad Epi nanya apa jadi ayah oh mun oh oh ngerti lamun oh na panjang sare oh tanu gitu mah ngaji nate ngaji ngajihar berarti jelema elena kutun tunu, mengas tunu koma mah ke mah alright sare ke mah balik di jalan tol ke kalau ngantuk tidur bahaya ngalenyap nabrak tidurkan weh nya sok jadi saya mah da tidur mah hukum adat saya mah tara sentimen kanu sarema da hukum adat kalau hukum adat mah kan haus minum atau garok, tunduh sare taena nu sare di pengajian teman da hukum adat dan nah adatna antepkeun we eh. nya jadi Elena tunduh ada rei wae nu badag nah di bawah ngaji mah pleno, <laughs> tukang binaraga teteh teteh, eh bapak-bapak sok mun subuh teh sebelah kilo sih sarung teh ini juga hamster lain ini ke masjidnya so Kang denny aku lah eh borang nama Jumba oh, Borma Jumba Ini pada subuh mah tiga ya Ya, Teta jelema mah berarti elehna teh ku tunuh tunuh mah sareken sare naon, kunaon kumawat maka mau naik sare bismikallahumma ayo bismika amun bising jadi sare terakhir matak tong sare wae bising sareken tuh udang-udang itu bosan tiap orok sare. Cik atulah ya orang sukses itu sedikit tidurnya. Jika Rasulullah sedikit tidurnya, kita umatnya sedikit-sedikit. Tak eta bedana teh. Hayang disarekeun. Sare ayeuna ku maot. Maka mun bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah kau bangunkan kami kembali. Ba'da ma amatana nusur nanti ujungnya kembali ke Allah bising jadi tidur terakhir maka berwudu dulu berarti mati yang paling jago Kullu nafsin dha'iqatul maut, ismasyita wa innaka mayyitun. Tapi ternyata ada yang mengalahkan kematian. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat selama itu kebaikan. Maka jangan tidak ambil bagian di tanggal 25 ya. Sok sami'na wa ata'na ini ladang amal. Sok nyumbang seteteh darah membangunkan kehidupan yang lain. Jadi umur kita dipanjangkan. Silman koto akan sambungkan yang terputus denganmu. Bisa jadi kita pun hari ini sukses gara-gara ayah doa orang lain yang tidak tahu e, kita mereka mendoakan kita. Kalau saya lagi nulis malam ayah kesulitan dia jawab bray berarti ayah nuker ngadoakan doakan salat malam menyebut namaku. Maka mohon ampun, mohon maaf Bu. Kita kan sering bertemu, kadang ada rasa-rasa gimana gitu ya. Maaf kalau aku tidak mengejar fisik dan wajahmu. Aku hanya mohon izin hari ini di Masjid Trans Studio Bandung Aku hanya mohon izin meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku. Maaf aku tak mengejar fisik dan wajahmu, tapi aku hanya meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku. Apakah dia pantas untukku? Karena cinta yang paling indah dan asik bercinta di dalam doa. Sehingga kita berkumpul lagi hari ini. Tapi kalau kau setelah aku doakan tetap mengejar targetmu yang kau cintai, kejarlah sampai kau lelah mengejarnya. Tapi kalau sudah lelah ingat ada aku di belakangmu yang menunggu dengan rasa sakit ini. Hirup teh pilihan dia hirup dengan Muncan bisa nerima undangan, nerima eh, muncan bisa ngabagi undangan, nerima onda. Nyeri Kau Komo nu undang mantanmu. Terus Ustaz kalau mantan mengundang datangi, datangi. Bukti kita ikhlas hati, datangan. Terus apa yang dilakukan? Komo ayah elektunan mah naik ke panggung nyanyi lagu kandas Epita Mala. Tapi ngeusna tong ngancurkeun jupa-jupa jeung baso tahuna kriminal eta. Perih. <laughs> Tapi biar hidup tidak banyak beri tidak banyak penderitaan, tidak banyak nestapa dan derita, coba bantu ringankan saudara kita yang menderita apapun bentuk penderitaannya. Setuju ya? Karena yang paling kuat di dunia dan di akhirat adalah kebaikan seperti layaknya disebut dua nama Nabi dan Rasul dalam sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Biar kita seberkah Ibrahim dan Muhammad apa yang sudah kita keluarkan dari kepedulian kita terhadap saudara kita yang lain. Itu saja. Masih tersisa beberapa menit. Kalau ada pertanyaan silakan.